Sunnah menurut bahasa kata Imam Ibnul Aziz di dalam kitabnya An-Nihayah fi Ghalibil Hadis Sunnah dengan berbagai redaksi dan substansi maknanya disebut secara berulang kali baik di dalam Al-Quran maupun hadis memiliki makna asal At-Tariqah was-Sirah At-Tariqah cara asiro perjalanan. Berarti di sini kalau sunnah Rasul berarti cara beragama Rasul atau sunnah Rasul perjalanan hidup Rasulullah. Dan sunnah itu menurut pendapat para ulama yang rajin memiliki makna bisa terpuji, bisa tercela. Sehingga Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihi syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihi Barang siapa yang menghidupkan sunnah Ya jangan sampai diterjemahkan membuat Ya karena nggak ada yang bisa buat sunnah Menghidupkan sunnah baik Maka dia akan mendapatkan pahala Dan pahala orang yang menghidupkannya menirukannya, melanjutkannya, tidak kurang sama sekali. Contoh pertama-tamanya, saya tinggal di suatu tempat, saya memberikan teladan orang sholat berjamaah, istri saya nyontohin jilbab. Semua sekampung niru semua. Allahu Akbar. Begitu juga man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menghidupkan sunnah jelek, buruk, tercela. Eh kita dapatkan suatu hadis tidaklah ada suatu pembunuhan maka melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan dosanya karena kata Rasulullah li'annahu awwalu man sannal qatla karena dialah yang pertama kali membuat mengadakan sunnah qatl pembunuhan li'annahu awwalu man sannal qatla hadirin sekalian sekarang kita memasuki makna sunnah menurut istilah Waktunya berapa jam? Sampai jam 7 oh, Berarti masih ada satu jam lagi ya Eh? Selesai Baik Sunnah menurut ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, zohir, batin. Baik berupa akhlak, termasuk e, senyumnya Rasulullah, cara menyambut tamunya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah, atau ciptaan Rasulullah. Ya, kalau kita temukan hadis Rasulullah yang menceritakan e, apa namanya e, ini, postur apa? Fisik Rasulullah dari mulai jidatnya, alisnya, matanya lengkap. Bahkan siapa yang mimpi ketemu Rasulullah sangat bisa dideteksi dengan mudah apakah yang ditemukan di mimpi sama dengan ditemukan di dalam ketetapan sunnah yang dijelaskan oleh para sahabat. Makanya ada istilah sunnah nisfi yaitu sunnah Rasul yang disampaikan, ditetapkan oleh para sahabat. Saya melihat, saya mendengar, menceritakan karakter Rasulullah, menceritakan postur tubuh Rasulullah, itu sunnah juga. Lalu sunnah menurut ulama usul fikih maksudnya adalah sesuatu yang tidak wajib. Makanya sholat duha hukumnya sunnah, artinya tidak wajib. Sholat witir hukumnya sunnah, alias tidak wajib. Sedekah hukumnya sunnah alias tidak wajib. Yang selanjutnya ulama menurut ulama ahli fikih eh, apa namanya eh, apa namanya eh, fikih ya itu sunnah eh, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bila dikerjakan mendapatkan pahala kalau dia eh, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan sanksi mirip dengan ulama usul fikih namun ulama usul fikih memiliki definisi sunnah atau memiliki istilah sunnah sesuatu sumber ajaran yang tidak dari Al-Quran. Maka sumber ajaran itu ada empat untuk menetapkan hukum Al-Quran, sunnah, ijma, kias. Maksudnya sunnah adalah hadis. Nah hadirin sekalian sekarang sunnah menurut ulama akidah Sunnah menurut ulama akidah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ash-Shatibi, sunnah menjadi lawan daripada bid'ah. Dikatakan fulan di atas sunnah bila ia beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah. Atau fulan di atas kebid'ahan bila perbuatannya berseberangan dengan ajaran Rasulullah. Makanya di sekalian di dekade abad kedua, ketiga Hijriah itu banyak kitab-kitab akidah dinamai As-Sunnah. Contoh kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad. Contoh kitab As-Sunnah karya Imam Abu Abdullah, ya maaf, Abdullah anaknya Imam Ahmad. Bahkan Imam Al-Muzani sebelumnya juga membuat kitab namanya As-Sunnah. Banyak sekali kitab akidah diberi nama As-Sunnah. Kenapa? Di dalamnya menjelaskan manhaj dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Sehingga dikatakan Imam Ibn Taimiyah ya, sunnah adalah meniti jejak hidup Rasulullah dan meniru cara beragama beliau dalam tiga perkara, ucapan, perbuatan, keyakinan. Makanya dalam sekalian, eh, seluruh ucapan apa saja sesuai dengan Eh, ketetapan Rasulullah namanya sunnah perbuatan apa saja sesuai dengan ketetapan Rasulullah namanya sunnah keyakinan yang sesuai dengan ketetapan Rasulullah juga sunnah Imam Ibn Rajab berkata as-sunnah ialah suatu cara yang ditempuh dalam beragama mencakup seluruh ajaran Nabi para ulama rasidin baik berupa keyakinan, perbuatan, ucapan. Demikian itu merupakan cakupan makna sunnah secara sempurna sehingga para ulama salaf tidaklah menyebut kalimat sunnah melainkan mencakup semua makna di atas seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Hasan Al Basri, Imam Al Auzai dan Fudail bin Iyad. Dengan demikian kesimpulannya sunnah ialah tata cara khusus yang harus diikuti untuk menegakkan urusan agama. Baik sumbernya dari Quran maupun Sunnah alias hadis. Baik dalam bentuk menjalankan perintah. Contoh sekarang sholat jamaah. Jadi kita sholat jamaah kenapa? Karena ketetapan Rasul kan? Rasul dalam menetapkan hukum sholat jamaah ngambil dasar dari mana? Bisa dari Quran, bisa dari ucapan beliau. Sehingga kita bisa katakan seluruh ketetapan Rasul dalam sholat jamaah itu namanya sunnah Rasul. Makanya Imam Ibn eh, Maat eh, Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan tentang sholatul jamaah innahu min sunanil huda. Paham nggak Pak? Eh, nyambung nggak Pak? Paham bahasa saya kan Pak? Ya, kayaknya bengong-bengong aja. Atau terlalu serius? Pak? Enggak. Maupun meninggalkan larangan. Saya tidak minum khamr karena ketetapan Rasul. Saya tidak minum, eh, saya tidak makan babi karena ketetapan Rasulullah. Ya kan? Nah, Rasul menetapkan haramnya babi bisa saja dari Al-Quran hurrimat alaikumul maitatu walahul khinzir bisa saja dari ucapan beliau berarti sunnah adalah ketetapan cara perjalanan hidup beragama Rasulullah yang telah terlaksana sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi setelah timbul perpecahan dan menyebabnya berbagai macam fitnah awal nafsu dan kebid'ahan maka as-sunnah dipakai untuk terminologi bagi setiap ajaran yang menjadi lawan daripada bid'ah dan sebagai simbol pembela pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Abu Darda. Beliau mengatakan berlaku sederhana dalam sunnah, maksudnya dalam beragama. Terima apa adanya yang ditetapkan Rasul tanpa nambahi, tanpa ngurangin lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Nambahin kurangi yang menyangka itu baik, menyangka menambah keseriusan dan menyangka menambah kedekatan dia kepada Allah. Ternyata enggak. Banyak. Makanya rata-rata orang ketika berbuat bid'ah itu tidak ada niatnya yang tidak baik. Bahkan kata Imam Ash-Shatibi menegaskan yuksodu biha dia bermaksud dengan bid'ah itu ziyadatul ta'abbud, menambahi serius ibadah. Umpamanya saya sholat subuh saya jadiin empat karena dengan empat lebih baik daripada dua ya toh menurut akal kita empat lebih baik daripada dua zikir dua begitu kalau cuma 15 cemen 15 ribu nah, gitu. Solawat mas sekali cemen 4.444 Tiba tambah baca Yasin 41 kali Oh serius ya? Jadi rata-rata di saya Kalau kita tanya mereka yang berbuat bid'ah sama jawabannya ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada orang yang zikir di masjid. Manuridu illa khairah. Kami tidak menghendaki itu kecuali untuk kebaikan. Subhanallah. Sama. Manuridu illa khairah. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Nah, hakikat sunnah. Hadirin sekalian, hakikat daripada sunnah ini penjelasan semakin mantap. Kata Syekhul Islam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi. Ulama terkenal. Ya, dan eh, beliau termasuk Asy-Syafi'i ya ulama hebat yang dikenal dengan Ibnu Nasr beliau mengatakan sunnah terbagi menjadi beberapa klasifikasi sunnah yang disepakati oleh para ulama memuat hukum wajib coba sunnah alias gini loh Pak ketetapan Rasul yang sifatnya wajib contohnya apa contohnya apa merawat menyelenggarakan jenazah dari mulai awal sampai akhir sunnah apa wajib e, sunnah apa wajib wajib mandiin mayit apa mas saya tanya mandiin mayit hukumnya apa wajib ya, wajib siapa yang menetapkan Rasulullah mengkafani mayit hukumnya apa? mengubur mayit hukumnya apa? Menyolatin mayat hukumnya apa? Semuanya ketetapan Rasul. Berarti sunnah Rasul dalam hal jenazah. Loh kan, udah mulai pelan-pelan kayak kayaknya baru kali ini dijelasin jadi pengang nih. Ya. Sunnah yang disepakati oleh para ulama memuat hukum nafilah yang tidak wajib tadi. Contoh ketetapan Rasul dalam masalah sholat duha sunnah ketetapan Rasul dalam memakai jilbab bagi wanita apa hukumnya? Berarti ada sunnah yang memuat hukum wajib, ada sunnah yang memuat hukum nafilah. Ketetapan penjelasan atau Rasulullah SAW dalam masalah tahiyatul masjid. Hukumnya apa salat tahiyatul masjid? Hah? Sebagian ulama mengatakan sunnah. Oke, kita kasih contoh yang nggak ada ikhtilaf. Okay? Ya? ketetapan Rasulullah SAW di dalam mandi uh, mandi mandi junub Rasul menjelaskan panjang lebar tentang mandi junub yang telah dinukil oleh Aisyah diriwayatkan oleh Aisyah mandi junub hukumnya apa wajib penjelasan Rasulullah ketetapan Rasulullah dalam masalah mandi surat Idul Fitri Idul Adha hukumnya sunnah jadi ada ada sunnah yang disepakati oleh ulama membuat hukum wajib, membuat hukum sunnah. Dan sunnah yang diperselisihkan. Nah, ada sebagian yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Contoh sholat cuma di Jumaat, Ya, sholat witir. Menurut Imam Abu Hanifah wajib. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Kemudian sunnah yang disepakati para ulama Hukumnya wajib terbagi juga menjadi dua Ada yang sifatnya sunnah amalia alias tindakan Contoh ruku sujud dalam sholat Hukumnya apa? Wajib Yang ngajari sholat Rasulullah Berarti ketetapan Rasul yang sifatnya amalia gerakan ada ketetapan sunnah yang bersifat iktikadiyah keyakinan. Contoh, Allah semayam di atas aras. Yang jelasin siapa? Rasulullah. Dasarnya apa? Bisa dari Quran, bisa dari sunnah. Yaitu hadis Rasul. Ketetapan Rasulullah SAW yang sifatnya etikodiah lagi apa? Etikod. Eba. Menjelaskan tentang masalah adanya malaikat, Bahkan Rasulullah mengatakan tidaklah ada satu sejengkal langit melainkan ada malaikat bersujud. Iman kepada malaikat termasuk apa? Keyakinan. Ya. Ya. contoh banyak sekali keyakinan-keyakinan yang kita bangun, ya, tentang gaib yang masa lalu, gaib yang akan datang. Di antaranya penjelasan Rasulullah tentang seksa kubur, nikmat kubur. Apa itu namanya? Rasul menjelaskan panjang lebar tentang siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan alam kubur, termasuk sunnah i'tiqadiyah. Nah, sunnah yang sifatnya amali ini ada tiga. Sunnah yang menafsirkan hukum Al-Quran. Contoh, wa aqimus salata wa atuz zakah. Rasul menjelaskan tata cara sholat. Ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Jangan kayak orang Jawa, sallu kama ra'aitumuni usalli. Akhirnya setiap salat baca usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Gitu kan gitu. Ada ya? ada yang salat us us. Pernah saya di Masjidil Haram Nabawi anak udah sholat kalau belum sholat tak tegur itu udah kadang masuk sholat batalin sholat nggak mungkin di samping saya us us ngapain kan yuaswis ya ini mengganggu pak betul us us jadi nampaknya was was ya itu habis itu sholatnya cepat anak, anak belum sholat udah pergi gitu. Ya, pernah ada orang yang lihat di depan Masjidil Haram. Itu yang sering diceritakan Syekh Muhammad Ibn Sadar Al-Taymin. Ada orang, Salat Usul di Fardatuh di Arba Rokatin, langsung ditegur sama orang Badui. Masih kurang, Pak. Salli Fardatuh di Arba Rokatin, Mustaqbil Al-Qiblati, Adaan Ma'muman, Hari Senin, tanggal 12 Januari 2007, jarak Ka'bah 20 meter lillahi ta'ala jadi malaikatnya biar lengkap ya.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 Tidak ditafsirkan oleh Rasulullah makanya kata Imam Ash-Syafi'i seluruh sunnah sebetulnya adalah hasil tafsiran Rasulullah terhadap Al-Quran makanya nggak ada ceritanya sunnah yang bertentangan dengan Quran itu nggak ada nggak ada itu contoh aja <coughs> Rasulullah menjelaskan tentang uh, apa namanya maaf Allah menjelaskan tentang tayamum fatayamum su'idan thayyiban caranya gimana at-tayamum darbatun lil wajhi wa darbatun lil kaffain tayamum sepukulan untuk muka satu pukulan untuk untuk telapak inilah hadirin sekalian hakikat daripada surah Kemudian yang keduanya sunnah yang diperselisihkan para ulama menyatakan sebagian ulama menyatakan bahwa sunnah berfungsi sebagai penasih. Ada yang mengatakan penjelas. Ya. Apakah ada sunnah yang bisa menasih? Ada. Jadi contoh aja Allah Subhanahu wa taala Eh, menjelaskan tentang bolehnya kita itu wasiat kepada ahli waris dinasah oleh Rasulullah la eh, la wasiat ahli warisin tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris begitu juga sebaliknya Quran bisa menasah sunnah contoh Rasul memerintahkan umatnya untuk sholat menghadap Baitul Maqdis dinasah oleh Al-Quran qad nara taqalluba wajhika bis sama' فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام نصر Yang ketiga, sunnah yang disepakati para ulama membawa hukum baru yang tidak ada dalam Quran sama sekali. Hanya sekedar global mengikuti firman Allah, "Atiullah wa atiur rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Contoh satu ketetapan Rasulullah yang tidak ada sama sekali di dalam sunnah haramnya menikahi mengumpulkan bebek sama ponakannya nggak ada di dalam Quran yang ada saudara ya haramnya binatang buas haramnya binatang yang berparuh tajam dan masih banyak dengan demikian ingkar sunnah terbagi menjadi tiga ada yang ingkar total sama sekali nggak mau sunnah maunya Quran doang ada yang maunya sunnah yang cocok dengan Quran. Sunnah yang sejalan dengan Quran. Sunnah yang ada teksnya sejalan dengan Al-Quran. Tapi kalau sunnah itu tidak ada membawa hukum baru di dalam Al-Quran, maka ditolak. Dan yang ketiga, sunnah yang ditolak adalah sunnah ahad, yaitu di dalam hal-hal yang sifatnya Eh, menjelaskan tentang akidah hadis ahad tidak diterima oleh mereka ini juga ingkarus sunnah dan ingkarus sunnah itu sangat gampang sekali untuk bantah karena kalau kita nggak mau sunnah e, sholat bisa aja rukuk dong karena Allah hanya memerintahkan warka'u ma'al rafi'in rukuklah bersama orang-orang rukuk sudah sholat rukuk dong ya Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lucu sholatnya enggak sunnah Salam sampai dulu Karena Allah hanya mengadakan warga Bisa saja saya puasa uh, Apa namanya uh, Cuman uh, Malam siang nggak puasa karena Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu hadirin sekalian sunnah memiliki kedudukan ya قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه kalau kau mentaati Muhammad sallallahu SAW tahtadu berarti kedudukan sangat penting wa wama ala rasul illa al balagul mubin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا dan hadirin sekalian ini ayat paling sering dibaca oleh orang awam Lafaz kana lakum fi rasulil uswah. Artinya seluruh ucapan beliau, ketetapan beliau, tindakan beliau adalah sunnah. Tapi tindakan beliau itu ada tiga. Ada yang menjadi sunnah ta'abudiyah alias boleh kita tiru dan harus kita tiru. Ada sebagian yang wajib, ada yang sunnah dan menjadi apa? Ketetapan untuk umat contoh sholat jamaah, contoh pakai jilbab, contoh infak sedekah. Yang kedua ada sunnah yang ada yang perbuatan khusus gak bisa ditiru Rasulullah. Ada ketetapan yang gak bisa ditiru oleh siapapun. Nggak maaf, gak bisa ditiru oleh siapapun. Contohnya Rasulullah SAW berdoa Allahumma amitni miskin Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin hadis ini disampaikan oleh Syekh Al Albani Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin Aku mau niru Rasul Enggak berdoa aja udah miskin <laughs> Hebat banget ya. Enggak ada Dan tidak boleh antum tiru ini. Ini khusus Rasul. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Terus, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ya kita enggak. Kita dianjurkan berdoa sebaliknya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi. ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناسيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر berilah kecukupan kekayaan dari kemiskinan itu kita untuk jangan salah ambil yang ini nomor dua jangan ambil yang pertama itu khusus Rasul Nikah sembilan khusus rasul. Tahajud sampai bengkak dan bahkan sekali membaca Al-Baqarah, Al-Imran, Anisa, Al-Maidah dalam satu rakaat. Antum tiru. Al-Baqarah aja jebol. Iya. Keagungan sunnah. Hadirin sekalian, siapapun yang menentang sunnah pasti akan celaka. Makanya Allah mengatakan فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Hendaknya takut siapapun yang ingin, yang ingin menyelisih perkaranya. Tertimpa fitnah, imma syirik atau bid'ah. Atau anda pedih. Dunia bisa berupa gempa, longsor. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah terjadi bencana seperti air bah atau gempa melainkan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Makanya pernah di Medina itu ada gempa. Semua dikuburkan. Khutbah Umar bin Khattab. Demi Allah, kalau sekali lagi terjadi gempa, anak enggak mau tinggal sama kalian. Subhanallah. Karena apa? Karena tidaklah terjadi suatu bencana melainkan akibat fitnah adab karena menyelisih perkara Rasulullah SAW. kan begitu. Allah memberikan suatu penjelasan nama kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Wahai orang yang beriman, jangan kamu keraskan suaramu melebihi Rasul. Masya Allah Pak. Antum dengar nggak ceritanya ayat ini hadis bin Qais? Dia nggak mau keluar dari rumahnya. Nemui Rasulullah nggak mau berhari-hari. Ini kemana nih orang itu Rasulullah? Akhirnya sampaikan sahabat memberi laporan ya Rasulullah. Dia kayaknya udah memponis cirinya masuk neraka. Eh, kenapa? Karena apa? Karena suaranya eh, Sabit bin Qais itu dengan sendirinya gede gitu Pak. Ya. Memang nggak bisa diatur atur lagi ya ngomongnya itu keras takut dia kena ayat ini subhanallah akhirnya kata Rasulullah kamu nggak masuk karena memang dari sononya ya gimana mau diatur atur gimana suaranya gede menggelegar ya makanya pernah ada dua orang mengeraskan suara pada zaman Umar bin Khattab ketika itu sholat Orang itu sudah hampir keluar dari masjid suruh panggil lagi. Ditanya, kamu dari mana? Dari Taif. Demi Allah kalau dari Medina kebuk cengelmu. Kamu mengeraskan suara di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian hadirin sekalian, bagaimana kondisinya dengan mereka yang sekarang ini menentang, melawan dan juga bahkan mendahului perintah Allah dan Rasul. Lancangin, lancangin suaranya aja enggak boleh, Pak. Makanya Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang yang beriman, Janganlah kamu ngelanjangin dului Allah Rasul. Allah belum bicara apa ah, kamu sudah. Allah mengatakan ini halal malah antum haram dan sebaliknya Itu masuk la tuqaddimu. Adapun keutamaan as-sunnah sunnah sama dengan putusan Allah karena Allah sendiri mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa bi biiznillah Tidaklah kami mengutus utusan melainkan untuk ditaati dan memiliki ketetapan independen. Bahkan Allah menegaskan, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan." mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan Muhammad mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu sebagai rujukan hukum dalam hal yang mereka perselisihkan. Lalu terima dengan lega hati dan tidak ada embel-embel catatan dan perasaan risih sedikit pun untuk menerima putusan Allah. Sementara sekarang kita temukan orang berapa banyak nasi catatan kaki ucapan Rasulullah. Memberikan catatan kaki terhadap ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya kita terima apa adanya. Ya, inilah nah, haram menolak hukum hadis ahad dan saya ingin eh, apa namanya jelaskan tentang sedikit eh, kalau komitmen sahabat terhadap sunnah, bahkan tugas sahabat terhadap sunnah sudah jadi kari lagi, sementara membela sunnah termasuk jihad. Dengarkan. Muhammad ibn Yahya al-Zuhali berkata, Aku mendengar Yahya bin Yahya, yaitu salah seorang ulama pakar ahli hadis di abad ketiga. Abu Zakaria al-Taymi an-Naisaburi, wafat tahun 226. berkata melakukan pembelaan terhadap sunnah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Alasannya Muhammad berkata, aku pernah berkata kepada kepadanya, seorang lelaki menginfakkan hartanya, meletihkan dirinya dan berjihad. Apakah dia lebih abdul dari mereka? Dia menjawab iya, bahkan lebih abdul. Imam Ubaid bin Qasim bin As-Salam berkata, orang yang mengikuti sunnah taubatnya seperti orang yang memegang bara api. Pada hari ini menurutku lebih afdal diberi daripada perang di jalan Allah. Imam Al-Khumaini berkata, demi Allah memerangi mereka yang menolak hadis Rasulullah lebih aku sukai daripada memerangi pasukan asing sebanyak mereka. Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani berkata, bertaassublah kamu kepada ahli hadis. masuk kepada manusia siapa nggak boleh. Ahli sunnah wal jamaah karena mereka duri bagi para penentang sunnah dan hujah bagi ahli sunnah. Dikarenakan orang yang membela sunnah, mengamalkan, menghidupkan sunnah, menghadapi banyak tantangan dan rintangan, para ulama masukkan kata kategori di jihad. Oleh karena itu Syekhul Islam berkata, Ibnu Taimiyah maksudnya, seperti para tokoh bid'ah dari kalangan penebar pemikiran yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah atau para pelaku tata cara ibadah yang menyelisih Alkitab wa Sunnah maka menjelaskan jati diri penentang Sunnah dan memperingatkan umat tentang bahaya mereka berhukum wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin hingga pernah dikatakan kepada Imam Ahmad tentang orang yang melakukan puasa, sholat, iktikaf lebih utamakah? Lebih dicintaikah oleh Allah atau orang yang berbicara tentang bahaya ahli bid'ah, beliau berkata, bila dia qiyamul lail, salat dan puasa, demikian itu hanya untuk dirinya, sedangkan bila berbicara tentang ahli bid'ah, maka demikian itu untuk kepentingan kaum muslimin, maka hal itu jelas lebih utama. Beliau menjelaskan bahwa manfaat hal tersebut bersifat umum bagi agama kaum muslimin dan termasuk jihad bisa sabilillah. Makanya tidak dilakukan. Menegakkan itu termasuk hukumnya sunnah. Makanya uh, di sini, uh, masya Allah sikap para ulama terhadap orang-orang yang melecehkan sunnah, contoh al-hayau khairun kulluhu ya ketika itu dikomentari miring oleh salah seorang maka orang tersebut hampir dicekik ya dibunuh ya oleh salah seorang sahabat ya karena melecehkan sunnah dan uh, <clears throat> termasuk Abdullah bin Muqaffal sikap kepada anaknya dan ada kisah ada orang pernah menghina siwak dia mengatakan siwak ini tidak pernah saya pakai kecuali di tubuh saya langsung ketika itu dia kena sakit perut mulus berbulan-bulan yang akhirnya perutnya mengeluarkan hewan yang sangat aneh mirip dengan tikus dan berbunyi keras itu hewan dan dia akhirnya mati sebelum mati mengatakan hewan inilah yang membunuh saya, memotong-motong usus saya dan merobek-robek perut saya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sanksi bagi orang yang menghina sunnah. Untuk lebih jelasnya saya membawa buku beberapa ya sepuluh yang dari kitab yang saya tulis terakhir membedah akar fitnah Wahabi insyaallah bisa diperluas dipertajam di dalam buku tersebut.